Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Pada Pada teman yang lalu kita telah menjelaskan tentang biografi singkat sahabat Jabir ibn Abdullah salah satu dari tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berikutnya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sering kita mendengar atau membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujahid Mufti Al-Madinah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Tha'labah ibn Ubaid ibn Abjar ibn Auf ibn Al-Harith Al-Khazraj Ibn khazraj Beliau adalah seorang imam. Seorang yang dijadikan panutan pada ucapan dan perbuatannya. Seorang mujahid. Seorang yang banyak jihadnya Beliau berperang bersama Rasulullah SAW wasallam sebanyak 12 peperangan. Belum lagi setelah Rasul meninggal di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, terus dia boleh dijuluki dengan Al-Imam Al-Mujahid, seorang imam yang banyak jihadnya. Muftil Madinah, juru fatwa kota Madinah. Dan memang Madinah adalah markas ilmu dan ulama' tempat turunnya wahyu dan tempat para penimba ilmu dari berbagai dunia, berbagai belahan bumi pergi ke Madinah. Beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Sa'labah ibn Ubaid ibn Abjar. Nama dari Abjar adalah Khudrah. Maka dari sinilah ya beliau dikatakan Al-Khudri bin Auf ibn Haris ibn Khazraj. Berarti sahabat Abu Sa'id ini termasuk dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Adapun peperangan yang pernah diikuti oleh beliau, ayahnya yang bernama Malik bin Sinan terbunuh syahid dalam perang Uhud Sedangkan beliau ketika perang Uhud masih kecil. Apalagi perang Badar. Namun ayahnya membawa sahabat Abu Sa'id di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin, "Tolong anak saya ini diizinkan jihad." Meskipun anak ini masih kecil tapi tulangnya besar. Kuat maksudnya. Waktu itu umur Abu Sa'id masih 13 tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam memandang sahabat Abu Said ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Nabi mengatakan kembalikan anak ini. Artinya ini belum boleh ikut perang. Karena dia belum balik, masih umur berapa? 13 tahun. Menunjukkan semangatnya ayahnya Abu Said dan semangatnya Abu Said untuk ikut berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Ayahnya Abu Said terbunuh syahid ketika perang Uhud sama dengan ayahnya Jabir ibn Abdullah. Abu Sayyid al-Khudri ikut dalam perang Khandaq dan ikut dalam Bayatul Ridwan. Sudah kita sebutkan bahwa Abdul Ridwan Bayat Sumpah setia para sahabat Untuk siap Membela Nabi alaihi salatu wassalam Dan siap untuk Membela Darahnya Utsman yang waktu terdengar desus-desus Kalau Utsman dibunuh oleh kaum musyrikin. Adapun perang Khandaq, ini perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Abu Sa'id beliau sudah balik dan beliau ikut dalam perang ini. Perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab ini perang yang betul-betul mencekam. Ibaratnya awal itu sudah sampai tenggorokan pasukan gabungan merayap menuju Madinah di saat dingin yang menggerus angin yang berembus dengan kencangnya tentu menambah suasana menjadi mencekam sisi-sisi kota Madinah dikepung suasana saat mencekam dalam keadaan malam yang gelap, dingin yang mengerus, angin yang berhembus, Rasul mengatakan, siapa dari kalian yang mendatangkan berita musuh, maka dia bersamaku dia kiamah. Di mana? Di sorga. Tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri. Suasana sangat mencekam. Sampai kemudian Nabi menunjuk sahabat Abu Hudai uh, menunjuk sahabat Hudayfa ibnu Yaman. Kata Hudayfa ketika Rasulullah alaihi wasallam menunjuk saya untuk melaksanakan tugas, mau tidak mau saya harus melaksanakan tugas ini. Dia pun merayap sendiri di malam yang gelap menuju ya jantung pertahanan musuh untuk menginteli mereka dan untuk bisa memberitahu kabar mereka kepada Rasul alaihi salatu Suasana yang tadinya mencekam dan dingin berubah menjadi hangat. Kata Hudzaifah, "Faka'anni amshi fil hammam." Seolah-olah aku sedang berjalan di pemandian yang hangat. Allah hilangkan rasa takut, rasa yang mencekam, dari diri Hudzaifah di saat menjalankan tugas yang mulia dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sekelumit sedang menggambarkan mencekamnya para Khandaq. Hudzaifah terus, terus merayap. Dia melihat pimpinan musyrikin dengan beberapa komandan pasukannya yang membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Hudayfa pun mengeluarkan anak panahnya dengan membidik panglima musyrikin di gelapnya malam dan dia sudah perkirakan oleh bidik akan kena dan mati. Namun dia teringat perintah dari Ar-Rasul. Jangan membuat gaduh. Kemudian dia pun memasukkan kembali panahnya ke dalam sarungnya. Pulanglah Hudzaifah dari melaksanakan tugas yang berat. Tugas yang seorang kalau salah bisa terancam nyawanya. Saking letihnya beliau menjalankan tugas sampai beliau kesiangan. Dibangunkanlah Nabi, "Kum ya Nauman, kum ya Nauman." Bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya, bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Ini sekedar sekelumit gambaran tentang perang Khandaq yang mencekam. Yang Abu Said ikut dalam perang ini. Bahwa ketika musuh mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Sekitar Panglima pun ada komandan-komandannya. Mereka kedinginan, mereka diriputi pula oleh ketakutan. Maka apa yang meliputi kaum muslimin dari ketakutan, apa yang meliputi kaum muslimin dari kedinginan pun sama dirasakan oleh kaum musyrikin. Maka dari sini Allah swt mengangkat semangat mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah swt Dengan firman-Nya intakunu Ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Alam itu sakit. Pakai ain. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi bala yarjun. Kalau kalian sakit, sungguh mereka musuh pun sakit. Seperti kalian sakit. Namun kalian berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Kalau kaum muslimin di pedang sakit, orang kafir pun sama. Kalau kaum muslimin di pedang mungkin meninggal, mereka pun orang kafir sama. Bedanya kaum muslimin mereka berharap dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang ditunggu oleh kaum mukminin dalam memperjuangkan agama Allah kecuali satu dari dua kebaikan. Ada kalanya kemenangan dan harta dalam saat dan ada kalanya terbunuh fisabilillah. Tidak ada ditunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan. Sahabat Abu Sayyid Al-Khudri sebagaimana penuturan Al-Imam Ibn Abdul Bar wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isnatai asyrata ghazwah wa kana mimman hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanan katsirah wa ruya anhu ilman jamman wa kana min nujaba'il ansar ulama'ihim wa fudala'ihim berkata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 peperangan. Dan bila menghafal hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi ilmu yang sangat banyak dan termasuk dari orang cerdasnya orang Ansor, orang alimnya orang Ansor dan orang mulianya orang Ansor sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Khudri meskipun beliau tergolong sahabat muda namun beliau termasuk dari ulamanya orang Ansar. Termasuk dari orang cerdasnya orang Ansar. Adapun tentang ilmunya, Handalah ibn Abi Sufyan meriwayatkan dari guru-gurunya annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lam min Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada dari sahabat Nabi yang muda yang lebih alim daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi itu ada yang tua, ada yang muda. ketika dikatakan tua atau e, muda di sini bukan berarti kemudian yang muda seolah-olah nggak apa namanya ya keutamaannya rendah tidak semua mereka orang yang utama dari sahabat Nabi yang paling e, yang tergolong muda Abu Said adalah paling alimnya Abu Said termasuk yang paling alimnya ketika seorang hamba diberi pemahaman oleh Allah tentang agama. Ini pertanda bahwa hamba tersebut dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Nah bagaimana seorang baik kalau dia tidak mengerti al-halal wal-haram? Bagaimana seorang dikatakan baik kalau tidak mengenal sabilul mu'minin dari sabilul mujrimin? Jalannya orang yang baik dari jalannya orang yang buruk. Bagaimana dikatakan ya baik kalau seorang tidak mengenal yang tauhid dari yang syirik, yang sunnah dari yang bid'ah. Saat seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang agama, maka orang tersebut pertanda dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis 1170 hadis yang disebutkan dalam kitab Baqi bin Makhlad dalam musnadnya Hadis yang beliau riwayatkan 1170 hadis. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Abu Said pernah bercerita tentang peristiwa terbunuhnya ayahnya dalam perang Uhud. Kutila abi Yoma Uhudin syahidan wa taraka nabi ghairi malin fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fahina ra'ani qal man istaghna aghnahu Allah wa man yasta'ifa yu'ifahu Allah Ayahku terbunuh syahid dalam perang Uhud dan beliau meninggalkan kami anak-anaknya tanpa harta mewarisi apapun. Maka aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta-minta. Ketika Rasulullah melihatku, beliau pun mengatakan, Para siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Para siapa yang memiliki sikap iffah, menjaga diri, jadi meminta-minta, maka Allah akan cukupi dia. peristiwa yang sudah dilupa oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di saat ayah terbunuh syahid, kemudian tanpa hartanya diwariskan, kemudian datang pada Ar-Rasul meminta, maka Rasul memberikan nasihat kepada sahabat Abu Sa'id bahwa orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya dan orang yang menjaga diri dari meminta-minta maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini tentu pelajaran yang berharga bahwa meminta-minta bukan pekerjaan yang mulia. Bahkan haram hukumnya bagi orang meminta-minta untuk memperkaya diri. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri datang di Yomul kiamah dalam keadaan tidak ada daging yang menempel pada mukanya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri seorang yang sangat menjalankan al amrul bil ma'ruf wa nahy al munkar. Sebuah amalan yang kini seolah-olah tinggal lama. Padahal al amrul bil ma'ruf wa nahy al munkar adalah poros dalam agama ini. Karena inilah umat ini meraih predikat khairu ummah sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada yang baik, kalian mencegah dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Jadi dengan sebab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umat ini meraih predikat khairu ummatin sebaik-baik umat ya Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah ketika masuk Jumatan Khatib sudah naik di atas mimbar Waktu itu khatibnya adalah Marwan bin Hakam. Dan Marwan bin Hakam melarang kalau dia sedang khutbah kemudian ada orang sholat. Ya. Kalau sholatnya bukan tahiyatul masjid mungkin. Tapi ini orang baru masuk sholat ya tentu aslinya jangan dilarang karena dia ingin tahiyatul masjid. Tapi Marwan bin Hakam memukul rata. Pokoknya kalau dia khutbah jangan ada yang sholat walaupun dia baru masuk ke masjid. Datang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri masjid ketika Marwan sudah berkhutbah ketika mau sholat dicegah duduk kamu Abu Sa'id tetap kata Abu Sa'id apakah setelah kalian tahu bahwa dua rokat ini dilakukan di zaman Nabi kalian tahu kan kata Abu Sa'id pada zaman Nabi pun seperti ini. Ketika Nabi khutbah, kemudian ada sahabat masuk sholat, Nabi gak menegur. Nabi gak melarang, bahkan Nabi menyuruh orang untuk apa? Ya, yang sudah duduk untuk sholat dua rakaat. Jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi ketika masuk Jumatan, Nabi sudah khutbah, sahabat tadi langsung duduk. Ya, sahabat Abu Sulaik Al-Ghatafani Abu Sulaik Al-Ghatafani maka Rasul bertanya as-sallaita ya fulan apa kamu sudah sholat ya fulan kata Al-Ghatafani belum mahi Rasulullah kata Rasul kum fasadir rakatain. berdirilah kamu saat kamu dua rakaat dan Abu Said mengingatkan Marwan bin Hakam. Dulu di zaman Rasul. Yang seperti ini boleh. Kenapa kamu larang? Dari Abu Said Al-Khudri beliau menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. La anna ahadakum makhafatun nas ayatakallama bil haqqi idza ra'ahu aw alimah. Janganlah rasa takut pada manusia menghalangi kalian untuk berbicara hak kalau dia sudah melihat al-haq atau mengetahui al-haq. Artinya ketika kebenaran sudah jelas, ketika kebenaran sudah diketahui, maka jangan sampai perasaan takut pada manusia menghalang-halangi kita dari untuk menyampaikan kebenaran. Ketika sahabat Abu Said menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan fahamalani dalik ala an raqibtu ila Muawiyah famala'tu udunaihi summa Hadis tadi mendorong saya untuk berangkat menaiki kendaraan menuju Muawiyah. Saya pun isi kedua telinganya dengan nasihat. Artinya dengan menyampaikan al-haq, kemudian saya pulang. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri seorang yang sangat takut pada Allah SWT. dan orang yang baik. Seperti apapun amalan yang dia sudah lakukan. Seperti apapun momen-momen mulia yang pernah dia saksikan, dia tidak merasa dirinya telah terselamat dari adab Allah. Sa'id bin Nasur meriwayatkan telah bercerita pada kami Khalaf bin Khalifah dari Al-Ala ibn Musayyib dari ayahnya dari Abu Sa'id Kulna lahu. Kami mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hani an laka biru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sohbatihi. Wahai sahabat Abu Sa'id, Anda beruntung. Anda beruntung. Anda pernah melihat Rasul, Anda pernah bersahabat dengan rasul Maka sahabat Abu Sa'id menimbali, "Innaka la tadri ma ahdatsna ba'dahu. Kamu gak ngerti apa yang kami lakukan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul dahulu kami bersahabat dengan Nabi. Betul kami dulu melihat Nabi. Namun setelah Nabi meninggal kami pun masih panjang umurnya. Kami melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang kamu gak ngerti. Ya, apa yang kami lakukan tersebut. Ini menunjukkan rasa takutnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kepada Allah SWT dan tidak mudahnya beliau tersudut kesombongan ataupun ujub ketika ada seorang ya memujinya seperti ini orang yang baik dia tidak akan besar kepala tidak akan ujub tidak akan merasa bangga dengan apa yang pernah dia lakukan dari kebaikan yang ada adalah seorang berharap Semoga kebaikan diterima oleh Allah namun juga sangat khawatir jika kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Abu Sa'id Al-Khudri pernah disinggung oleh Al Rasul ketika sakit. Dari Hindun binti Abi Sa'id Al-Khudri dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Sa'id Al-Khudri lalu kami menghadiahkan menyuguhkan kepada beliau kaki kambing. Rasul perhatian dengan para sahabat. Nah, sakit dijenguk, didoakan, ya, dihibur. Pernah ketika sahabat saat Ibn Abu Bakar sakit, Rasul menengoknya. Rasul menengoknya. Rasul berdoa memohon pada Allah agar saat ini disembuhkan oleh Allah. Rasul mengatakan Allahumma shfi sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat saat ini. Nabi pun memegang jidatnya dan menyentuh perutnya. Maka sahabat saat Ibnu Al mengatakan, masih terasa di dadaku ini dinginnya tangan beliau ketika menyentuh perut ini. Sangat terkesan seorang pasien, sana sakit, dia dijenguk dan orang yang menjenguknya di samping mendoakan juga benda apa namanya ingin cari tahu seberapa sakit yang dirasakan oleh pasien. Rasul waktu itu memegang jidatnya Abu Sa'id, eh, memegang jidatnya sahabat saat dan memegang perutnya. Ketika Abu Sa'id sakit dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, keluarganya menghadiahkan atau memberi, menyuguhkan makanan berupa kaki kambing. Yang bisa jadi andai kata ada dagingnya tidak terlalu banyak. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah meremehkan pemberian siapapun. Dan Nabi alaihi wasallam diundang oleh siapapun. Meskipun orang miskin belum mendatangi, tidak pilih-pilih. Tidak seperti sebagian orang kalau mengundang orang miskin yang mau datang. Ya, paling suguhannya apa? Kalau yang mengundang orang kaya, oh datang dia. Rasul pernah diundang oleh neneknya Anas bin Malik. Mulaikah? Diundang makan, Nabi datang. Karena Nabi telah dilakukan baik, Nabi ingin berbalas budi. Nabi ingin sholat di rumahnya neneknya Anas bin Malik maka Anas pun buru-buru mencari tikar untuk hamparan. Ternyata yang didapatkan tikar yang sudah lama, yang sudah lusuh dan menghitam. Kemudian dicuci kemudian untuk hamparan. Jadi gambarannya ini orang miskin atau orang kaya? Eh? Orang miskin. Nabi datang. Nggak pilih-pilih. Ya, nggak pilih-pilih ya kalau ngundang orang kaya datangi kalau yang miskin tidak. Nabi tidak seperti itu. Hatta yang ngundang seorang nenek-nenek tua Rasul datang ya. Rasulullah SAW seorang yang ya eh, sangat memperhatikan ya para sahabatnya. <clears throat> Ini biografi singkat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Taib. kita akan masuk pada sahabat berikutnya sahabat Anas Ibnu Malik. <clears throat> Sering sekali kita mendengar atau membaca ya sebutan Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam berkata Imam Madzhabi dalam Syiar Alam Nubala. Al Imamul Mufti Al Muqri Al Muhaddis Rawiyatul Islam Abu Hamzah Al Ansari Al Khazraji Al Najjari Al Madani Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qarabatuhu minan nisa wa tilmiduhu fatabi'uhu wa ashabihi mautan Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya As-Siyar <clears throat> tentang sahabat Anas bin Malik Beliau adalah seorang imam panutan Seorang mufti juru fatwa Dan di zaman itu kalau seorang menjadi mufti bukan orang sembarangan ilmu yang mendalam dan pengalaman yang luas yang mampu menangani problem-problem dan menangani permasalahan-permasalahan keumatan. al mukri seorang ahli kiroat, Al-Muhaddis seorang pakar hadis. Dialah perawi dalam Islam Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji Al Najari Al-Madani. Anas bin Malik beliau adalah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kerabat Nabi dari ibunya. Jadi ibunya Nabi itu kalau dirunut itu dari Madinah, ibunya Nabi Muhammad. Kalau dirunut itu dari Madinah dan masih ada hubungan dengan keluarganya Anas bin Malik. <clears throat> Anas bin Malik termasuk muridnya Nabi dan pengikut setianya dan sahabat yang paling akhir meninggalnya. Jadi sahabat Nabi yang paling akhir meninggalnya adalah sahabat ya Anas ibnu Malik. Ketika Rasulullah alaihi salatu datang ke Madinah umur Anas ibnu Malik itu masih 10 tahun Dan ketika Rasul meninggal umur Anas bin Malik 20 tahun. Ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, melihat bahwa orang-orang Ansar mereka telah menyuguhkan anak-anak mereka untuk ikut berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dia pun iri. Dia pun kepengin kalau anaknya juga dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentu belum boleh untuk berjihad karena umur dia baru 10 tahun. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Namun dia ingin kalau anaknya ini dekat dengan Nabi. Ya, menjadi pelayan dan pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Dibawalah oleh ibunya di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, ini anak saya, Anas Tolong ya Rasulullah, terima dia sebagai pembantu Anda. Rasulullah menerima Anas bin Malik sebagai pembantunya. Coba dengarkan penuturan dari Anas bin Malik. Sebuah pergaulan yang indah dari Rasul kepada pembantunya. Kata Anas bin Malik, "Fakhadamtuhu 10 sinin fama dorobani wala sabbani wala abasa fi wajhi. Aku membantu Nabi alaihi salatu wasalam selama 10 tahun. Tidak pernah Rasul memukulku. Tidak pernah Rasul mencelaku. Tidak pernah Rasul ya cemberut di hadapanku. Lihat begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian orang ketika dia punya pembantu baru sehari dua hari seminggu dua minggu mungkin Pembantu tadi sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan celaan dari tuannya. Cercaan. Bahkan mungkin sabetan. Sangat jauh mereka dari sunatul Rasul alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik mengingat ingat betapa indahnya akhlak ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang hidup dengan orang 10 tahun bukan waktu yang sebentar. 10 tahun terus ya hidup bersama seorang namun tidak pernah disakiti. Hei dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Tidak pernah Ar-Rasul memukulnya, tidak pernah Ar-Rasul mencelanya, tidak pernah Ar-Rasul cemberut di hadapannya. Inilah yang kita contoh. Dan tentu Ar-Rasul ketika seperti itu pun karena memang pembantunya ini juga orang yang ngerti adat ngerti akhlak, ngerti sopan santun, dan tahu terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kedekatan Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik dengan Ar-Rasul alaihi salatu karena memang kalau dirunut ibunya Rasul itu masih ada hubungan kekerabatan dengan ya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan wahai Rasulullah, khatimuka Anas Allah lahu wa Rasulullah membantumu Anas ini tolong doakan dia berdoalah kepada Allah kebaikan untuk dia untuk anak saya ini Rasul pun mengatakan Allahumma akhir malahu wa waladah Ya Allah perbanyaklah hartanya Anas dan perbanyaklah anaknya Anas bin Malik tergolong sahabat Nabi yang kaya. Kebunnya itu dalam setahun panen dua kali. Yang umumnya kebun itu panennya sekali ini dua kali. Dan anaknya Anas lebih dari seratus. Lebih dari seratus. Disebut dalam satu riwayat Ta'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma aktsir malah wa waladah wa atil hayatah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas. Perbanyaklah anaknya dan panjangkan umurnya. Seperti riwayat lain ada tambahan dan ampunilah dia. Anas pun bercerita bahwa kebun saya setahun panen dua kali. Anak saya lebih dari seratus umur saya panjang sampai saya malu. Dan saya menunggu yang satu yaitu ampunan dari Allah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana seorang didoakan oleh Rasul untuk diperbanyak hartanya? Jawabannya, tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa sebagaimana Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina liman tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Ketika harta di tangan orang yang bertakwa, harta tadi akan bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Tidak mengapa seorang bertakwa. Dan harta yang halal yang paling baik dipegang adalah oleh orang salih. Ketika orang salih megang harta, ya, ini harta yang barokah. Namun ketika yang memegang harta adalah orang fasik, ahli maksiat, maka harta tadi justru menjadi ya musibah, bencana bagi orang yang memilikinya. Jadi tidak mengapa seorang itu didoakan kaya, namun diberkahi. Doa agar diberi kekayaan dan diberkahi. Pernah Nabi waktu itu memanggil sahabat Amr bin As untuk diberikan kepadanya tongkat komando untuk memimpin regu pasukan. Rasul memanggil sahabat Amr bin As. Maka sahabat Amr pun dengan sigap datang menghadap Nabi. Sudah seorang komandan yang siap untuk dikirim kemanapun. Nabi melihat komandan akan dikirim dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi pun kagum. Dan Nabi pun ya uh, siap untuk memberikan ya tongkat komando kepada dia. Rasul mengatakan, "Wahai Amr, saya ingin mengutus kamu pada satu misi. Semoga Allah akan memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepadamu." Maka sahabat Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena ya ingin dapat harta." Saya masuk Islam karena saya cinta pada Islam. Dan karena ingin dekat dengan kamu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Amr. Ni'mal malus salih di salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang salih. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang itu memegang harta asalkan dia orang salih. Dia akan gunakan harta pada pos-pos kebaikan. Anas bin Malik tergolong sahabat yang termasuk paling banyak ya hartanya, termasuk paling banyak anaknya, 100 lebih anaknya. Ya, kemudian ya termasuk sahabat yang apa namanya? panjang umurnya. Ya. Bahkan beliau adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Dan beliau menunggu yang satu yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pun peperangan yang pernah diikuti oleh Anas sebagaimana penuturan Musa Ibnu Anas Pak Anas bin Malik berperang delapan peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah eh, sahabat Abu Hurairah menuturkan tentang sifat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang yang ibadahnya, sholatnya persis kayak Nabi. Abu Hurairah seorang sahabat pun memuji sahabat Anas yang itu di bawahnya di si umur. Kata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan ashbah bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim." Belum pernah aku melihat seorang pun yang sholatnya persis seperti sholatnya Nabi lebih dari apa seperti sholatnya Anas bin Malik Ibnu Muslim yakni yang dimaksud Anas Ibnu Malik ketahuilah bahwa salat adalah amal pertama yang akan dihisap nanti di Yomul kiamah. Salat adalah barometer untuk seluruh amalan. Jika ya, sholat ini baik, maka akan baik seluruhnya. Jika ya, sholat ini jelek, akan jelek pula. Ya seluruhnya. Berkata Anas bin Sirin. Karena Anas bin Malik ahsanan nasi salatan. Adalah Anas bin Malik orang yang paling bagus salatnya. Dahulu para penimba ilmu kalau mereka ingin menimba ilmu dari seorang mereka melihat sholat orang yang akan ditimba ilmunya. Kalau sholatnya nggak becus, maka mereka nggak jadi menimba ilmu darinya. Apa yang diharapkan ya dari orang yang sholatnya nggak becus? Ilmu apa yang akan ditimba dari orang yang sholatnya tidak tidak beres? Arsin Malik, Malik radhiallahu sangat mengikuti terhadap apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu Pernah pada satu hari Anas bin Malik beliau salat di atas kendaraan dalam pepergian tidak menghadap kiblat. Ketika beliau sampai di Ainut Tamr, beliau disambut oleh Anas bin Sirin dan teman-temannya. Didapati Anas bin Malik di atas kendaraannya sholat tidak menghadap kiblat. Ditegur oleh Anas bin Sirin. Ra'aituka tusalli ila qiblah. Kami melihat Anda salat tidak menghadap kiblat. Apa kata Anas? Hakada. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Seperti inilah yang aku lihat Daudul Rasul melakukannya. Orang yang salat di atas kendaraan dalam bepergian tidak harus menghadap apa? Kiblat. Salat sunnah di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat. Makanya ketika beliau sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat kemudian ditegur oleh sebagian orang, harus mengatakan seperti inilah yang aku dapati dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. <clears throat> Berkata Anas bin Sirin, karena Anas bin Malik ahsanan nasi salatan fil hadri was safar. Adalah Anas bin Malik orang yang paling bagus salatnya baik ketika mukim ataupun ketika safar. Yang sebagian orang ketika safar salatnya nggak karuan. Ya. Namun Anas bin Malik baik itu mukim, baik itu safar, salatnya senantiasa baik. Bagus sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Berkata Sumamah, "Kana Anas bin Malik yusalli hatta tafattara qadamahu daman mimma yutil qiyam radhiyallahu anhu." Berkata Sumamah, adalah Anas bin Malik, beliau salat sampai kakinya berdarah. Kakinya pecah kemudian keluar darah saking lamanya beliau berdiri ya dalam salatnya. Ya. Salat adalah khairu maudu sebaik kondisi untuk seorang ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik salat adalah tulul qiyam, panjangnya berdiri, lama dalam berdiri. Dan Asin Malik mempraktekkan hal ini sampai kaki beliau retak ya, pecah-pecah sampai keluar darahnya radhiyallahu anhu. Di sana ada keramat wali yang didapatkan oleh sahabat Anas. Anas bin Malik ini meskipun dia kebunnya panen dua kali dan termasuk orang kaya, tapi beliau orang yang rajin sodakoh. Hartanya untuk kebaikan. Disebutkan oleh Thabit ibn Aslam al-Bunani Thabit bin Aslam al-Bunani ini murid khususnya sahabat Anas. Ja'a qayyimu ardi Anas faqala atishat arduka. Fataradda Anas thumma kharaja ila al-bariyah thumma shalla wa da'a fathar sahabah wa ghasyat arduhu wa matarat hatta marat sahrijahu wa dzalika bisaif fa arsala ba'du ahlihi ba'du ahli faqala undur aina balagat fa lam ta'du ardahu illa yasiran rahu ibnu asakir berkata Thabit bin Aslam al-Bunani datang orang yang mengurusi kebunnya Anas bin Malik maka Orang yang disuruh mengurusi kebunnya tadi mengatakan kepada Anas bahwa tanah-tanah kamu kering. Tanah-tanahnya kering. Tanah kering nanti dikhawatirkan tanamannya pun akan mati. Waktu itu musim panas, musim kemarau. Maka Anas bin Malik pun turun, kemudian keluar ke tempat yang padang. Kemudian beliau sholat dan beliau berdoa. Tiba-tiba ya Tharat sahabah. Muncullah awan ya, yang tadinya cerah terang gak ada awan tiba-tiba muncul awan kemudian memenuhi ya kebunnya, tanah kebunnya. Kemudian ya, mendung tadi menghujani dan memenuhi tempat penabungan air kebunnya Anas Malik. Padahal itu di musim panas. Maka Anas pun mengirim sebagian keluarganya dan mengatakan tulung coba kamu lihat sampai di mana air hujan tersebut setelah diteliti hujan tadi tidak melewati dari kebunnya kecuali hanya sedikit yang lainnya pada kering kebun dia saja yang basah ini keramat apa wali keramat apa wali tukang kebun atau orang yang ditugas untuk merawat kebunnya Anas bin Malik melaporkan kepada Anas bahwa tanah kebunnya kering. Anas bin Malik salat kemudian berdoa. Tidak berapa lama, ya. Datanglah awan yang gelap menutupi di atas kebunnya. Kebun-kebun lain atasnya cerah hanya ya, di atas kebun Anas bin Malik saja ada mendungnya. Tidak berapa lama kemudian turun hujan deras sampai tempat penampungan airnya penuh dengan air. Yang kalau kalau seperti itu biasanya kebun-kebun lain pun ikut kena. Setelah diperiksa hujan tadi tidak melewati kebunnya kebunnya sedikit. Ini tentu ya salah satu keramat wali yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Para sahabat ridwanullah alaihim memuliakan Anas bin Malik karena memang dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, "Sahib tu Jarir ibn Abdullah, fakana yakhdumuni." Aku menemani sahabat Jarir bin Abdullah. Dan adalah sahabat Jarir bin Abdullah memberi pelayanan kepadaku. Wa qala inni ra'aitul ansar yasna'una fi Rasulillah syai'an la ara ahadan minhum illa khadamtuhu. Kata Jarir bin Abdullah, aku melihat orang-orang Ansar mereka melakukan sesuatu kepada Ar-Rasul, memberikan pelayanan kepada Ar-Rasul. Sungguh tidak pernah saya melihat orang Ansar kecuali pun saya akan ya memberikan pelayanan kepadanya. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali Sahabat Nabi yang mulia Sudah dari Yaman Dimerhatikan orang-orang Ansor terhadap Nabi itu luar biasa pelayanannya Maka dia pun ingin membalas kebaikan orang Ansor Sebagaimana mereka telah berbuat baik pada Nabi Maka dia pun ingin ya Berbuat baik pada orang-orang Ansor Tidaklah dia melihat orang Ansor kecuali dia Berusaha untuk memberikan pelayanan Sahabat Jari bin Abdullah al bajari ini beliau dari Yaman yang beliau dari wajahnya itu kelihatan bahwa dia ini keturunan orang terpandang. Beliau sangat terkesan dengan apa namanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak pernah Rasul melihat dia, kecuali Rasul tersenyum di hadapannya. Kata Jarir, maroani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama biwaji." Tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Dan tentu senyumnya Nabi menunjukkan ridhonya. Dan orang kalau diridho oleh Rasul tentu ini orang yang baik, orang yang mulia. Ketika saya membaca ini, saya teringat kisah seorang syekh di Madinah dahulu. Syekh Wulatah rahimahullah. Beliau termasuk seorang syekh yang lama mengajar di Masjid Nabawi. Dulu majelisnya itu dekat dengan kursi beliau untuk mengajar di Masjid Nabawi dekat dengan kursinya Syekh Abdul Masin Al-Abad. Suara beliau lantang, beliau sudah sepuh ketika beliau meninggal Syekh Abdul Musin menyebutkan biografi sejarah ya Syekh Fulatah ini rahimallah. Di terasa ingat dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Musin tentang sejarah Syekh Fulatah ini adalah beliau ini. Kalau berangkat haji atau umroh dengan teman-temannya dari para masyayikh, beliau ini memberikan pelayanan kepada mereka mengambilkan makan mereka, mengambilkan minum mereka, padahal beliau adalah yang paling sepuh di antara mereka. Paling tua di antara mereka, namun beliau melayani para masyayikh, mengambilkan minum mereka, mengambilkan makan mereka. Ya subhanallah. Orang-orang seperti inilah yang namanya harum. Jangan seperti sebagian orang. Saya ini orang tua, kalian anak muda melayani saya. Tidak seperti itu. Anda sebagai orang tua, Anda menjadi contoh. Kalau Anda ingin dihormati, Anda menghormati. Kalau Anda ingin dilayani baik, Anda melayani. Sebagai orang yang tua, tentu akan menjadi kudua dan uswah. Teladan dan contoh. Jangan kemudian orang mengatakan, ya kamu lebih muda dari saya, kamu melayani saya. Jangan seperti itu. Orang kalau ingin mendapatkan pelayanan yang baik, maka modal apa yang sudah dia keluarkan adalah dia memberi pelajaran kepada orang. Ini saya Allah akan gerakkan orang untuk memberi pelajaran kepada dia. Syekhullah tarhimullah disebutkan bahwa beliau kalau bepergian haji atau umroh dengan para masyayikh beliau berkhidmat kepada mereka memberikan pelayanan kepada mereka Mem mengambilkan makannya mengambilkan minumnya padahal beliau termasuk yang lebih tua dibanding yang yang dilayani Sahabat Anas bin Malik sampai menginjak umur tua sehingga beliau sulit untuk puasa. Dan orang yang sudah tua sekali memang diberi keringanan untuk tidak puasa. Tidak puasa Ramadan. Karena tidak mampu. Namun sehari yang dia tidak berpuasa dia membayar fidyah. Dan sebanyak hari yang dia tinggalkan puasa karena tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah. Dari Ayub berkata, Taufa Anas anis saum fasala jafnatan min sarid Wada'a Salatina Miskinan, miskinan Amahum. Dari Ayub berkata, Anas bin Malik tidak mampu puasa. Dia termasuk sahabat yang sepuh yang tua. Dan belum pernah kita mendapati sahabat Nabi yang paling tua umurnya lebih daripada Salman Al-Farisi. Ketika meninggal umurnya 250 tahun. Ada riwayat mengatakan 350 tahun. Berarti kita beliau bersabar dengan Nabi umurnya sudah ratusan tahun. Ya. Karena sahabat Nabi yang paling akhir meninggalnya kan Anas. Salman Al-Farisi sudah meninggal lebih dahulu. Beliau itu ketika meninggal umurnya ya, Salman Al-Farisi 250 tahun. dan satu riwayat 350. Entah ini atau ini semuanya adalah umur yang apa? Pan panjang. Dan andai kata ya ada kesempatan sahabat Salman ini ya untuk biografinya mungkin ya butuh sehari untuk menjelaskan perjalanan panjang dari pencarian al-haq dari anak seorang tokoh Majusi terus kemudian berpindah tangan menjadi budaknya Yahudi kemudian menjadi sahabat Nabi itu perjalanan yang panjang ya sahabat Salman Al Farisi Anas bin Malik tidak mampu untuk puasa maka beliau membuat ya, sarid makanan ya dari gandum dan daging ya satu apa namanya apa namanya e, eh, anci. Kemudian dia mengundang 30 orang miskin, kemudian memberi makan mereka. Membayar fidyah bagi orang yang tidak bisa puasa karena sudah tua. Itu bisa berupa makanan matang, bisa berupa makanan apa? mentah. Bisa bahan makanan mentah dan bisa apa? matang. Dan membayar fidyah bisa setiap hari dan bisa dikumpulkan ya 30 hari nanti baru saya itu diundang 30 orang. Sama. Yang intinya setiap hari yang seorang itu tidak bisa puasa, tidak puasa karena tidak mampu karena sudah tua, maka dia membayar fidyah. Anas bin Malik diperselisihkan tentang wafatnya. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 93. Dan ini yang sahih menurut Dahabi jika umur beliau ketika meninggal 103 tahun. Kemudian Anas ketika meninggal adalah 103. Umurnya 103 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila hidup mengalami ya kehidupan yang beragam. Karena beliau termasuk sahabat yang umurnya panjang mengalami perubahan ya kekuasaan. Beliau sampai mengalami zamannya al hajj bin Yusuf. Seorang ya gubernur Irak yang kejam yang terkenal bengis orangnya pendek, hitam, mentalnya baja. Jelek lagi, ya. Tapi pedangnya sudah membunuh ribuan orang. Ketika dia naik di atas mimbar kota Irak. Mimbar di Irak, dia memakai topeng. Orangnya pendek, hitam, ya. Naik di atas mimbar, orang-orang udah ngambil batu, mau lempar. Siapa orang ini? Maka Hajjaj pun membuka topengnya. Ya. Hajjaj mengatakan, Lama kasyaftu anil kinai araftumuni. Tatkala aku buka topeng ini kalian baru tahu siapa saya. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at. Saya telah melihat kepala-kepala telah matang. Bayangkan kepala diserbakan dengan buah, ya kan? Wahana kitofu sudah tiba satu dipetik. Wa ana sahibuha. Saya akan memetik kepala kepala tadi. Orang udah megang batu, kerikil, semuanya apa menurunkan dengan apa? Pelan-pelan. Turun dari mimbar penggali. Arsin Malik ya hidup di zaman ya gubernur ya atau amira seperti ini. Kejam. Memang subhanallah bangsa Irak waktu itu memang bangsa yang paling bawelnya bangsa maka pas jika Allah ya munculkan penguasa yang sesuai dengan mereka. Hajat bin Yusuf ketika naik dari mimbar kota Irak, khutbahnya itu sangat mengerikan. Ya ahlal Irak, ya ahlan nifak. Wahai orang-orang Irak, wahai orang-orang munafik. Ini mukadimahnya udah seperti itu, ya kan? Ya, langsung ya, enggak basa-basi. Ya. Karena subhanallah, Terkadang Allah Swt ya menentukan bagi satu kaum penguasa yang seperti mereka. Sebagaimana dulu dikatakan kata kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun kondisi kalian, pemimpin kalian tidak kaya kalian. Kalau pemimpin, kalau kalian baik, pemimpin kalian akan baik. Kalau kalian jelek, pemimpin kalian akan jelek. Karena rakyat adalah cermin dari apa? Kalau penguasa adalah cermin dari rakyat. Penguasa adalah cermin dari rakyat. Anas bin Malik pun tidak lepas dari kekejaman Hajar bin Yusuf. Padahal di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Anas bin Malik ini termasuk orang penting. Diberi tugas untuk mengurusi wilayah Bahrain untuk mengambil ya zakat dari penduduk Bahrain. Abu Bakar dan Umar tidak akan mungkin memberikan pemenang kepada orang yang tidak jelas terlebih untuk perkara umat yang besar. Ketika Abu Bakar dan Umar mempercayakan sebuah tugas pada Anas, berarti ini memang orang yang hebat. Orang yang memang cakap dan amanah. Kemudian setelah Rasul meninggal. Anas bin Malik tinggal di Basrah. Basrah satu wilayah di Irak. Dan Anas bin Malik punya empat rumah di sana. Dan dia mendapatkan ya, gangguan dari Hajar bin Yusuf. Di mana di zaman Hajar bin Yusuf memang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ibn al-Ash'as Al-Hajjaj menyangka kalau Anas ikut campur, ikut serta dalam pemberontakan ini. Bersama sekali Anas bin Malik gak tahu menahu. Namun Hajjaj karena memang dia orang yang kejam ya, dan mudah kemudian ya menuduh Anas bin Malik pun ya akan menjadi target mau dibunuh oleh dia. Mengetahui bahwa Anas mau dibunuh oleh Hajar bin Yusuf. Anas bin Malik datang pada Abdul Malik ibnu Marwan, sang khalifah, atasan dari Hajar bin Yusuf. Dia mengeluhkan bahwa dia akan dibunuh oleh, oleh Al Hajar bin Yusuf. Maka Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Hajar bin Yusuf ya, mengancamnya yang intinya kalau kamu berani kepada Anas hilang kamu. Karena dia merasa bawahan dari Abdul Abdul Malik bin Marwan, akhirnya dia pun ya takut kemudian meminta maaf kepada Anas bin Malik. Bukan orang sembarangan, Anas bin Malik sahabat Nabi. Kalau ini di tengah-tengah orang Nasoro sudah kayak apa didewa-dewakan mungkin oleh orang-orang Nasoro. Kalau ini muridnya Nabi Isa sudah kayak apa ya kan? Kalau ini muridnya Nabi Musa sudah kayak apa di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi Haji bin Yusuf ya nggak ngerti seberapa besar jasa dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik sering bermimpi bertemu dengan Nabi. Bagaimana tidak sering bermimpi? 10 tahun kurang lebih tidak pernah berpisah dengan Nabi menjadi pelayan Nabi yang setia dan tidak pernah dimarah oleh Nabi, mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari Nabi, bagaimana tidak terkesan? Kata Arasil Malik, "Ma min laylatin illa wa ana arafiha habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baka." Tidak pernah satu malam pun kecuali saya bermimpi bertemu dengan kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Anas pun menangis menangis mengingat ingat Ar Rasul Alaihi Wasallam ya siapapun yang teringat Ar Rasul akan menangis kekasih dan teman dekat yang baik ya sahabat Bilal yang dahulu muadzin Ar Rasul sebelinggal Ar Rasul beliau tidak berani mengumandangkan adzan karena setiap kali menyebut nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah belum menangis. Kemudian gak bisa melanjutkan apa? Adanya. Sahabat Bilal yang dahulu beliau adalah muadzin Rasulullah, semeninggal Rasul beliau ya tidak bisa mengadakan adzan karena setiap beliau mengingat dan menyebut nama Nabi selalu apa? menangis. Selalu menangis. akhir hayat dari Anas bin Malik. Pak Anas bin Malik di akhir hayatnya sakit. Kemudian orang-orang pun menawarkan untuk mengundang tabib, dokter. Dia pun tidak mau. Dia justru mengatakan tolong talkin saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang pun menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berada di sekarat beliau terus mengucapkan la ilaha illallah sampai beliau wafat radhiyallahu anhu wa an sahabat ajma'in berkata al-waqidi Anas bin Malik adalah sahabat yang paling akhir meninggalnya di Basrah berkata Qatada, ketika Anas bin Malik meninggal berkata Mu'arrik al ijli pada hari ini separuh ilmu telah hilang. Pada hari ini separuh ilmu itu hilang. Maka Mu'arik al-Isli ditanya, bagaimana kau separuh ilmu hilang? Kau berkata Mu'arik al-Isli, "Kana rajul min ahli al-ahwa idha khalafuna fil hadis an Rasulillahi qulna lahum ta'alu ila man sami'ahu minhu. Dahulu ahli bid'ah kalau mereka menyelisih kami dalam hadis, kami ajak mereka, mari mari kita mendengar langsung ya dari orang yang mendengar hadis dari Nabi alaihi wasallam. Setelah Anas bin Malik meninggal, ya bisa lagi. Mereka membawa ke siapa lagi? Karena Anas sahabat yang terakhir meninggalnya di Basrah radhiyallahu anhu. Ada beriwayat Anas bin Malik. Riwayat hadis beliau kurang lebih 2286 eh, hadis. Sedangkan orang yang meriwayatkan dari Anas, muridnya Anas bin Malik kurang lebih 200 murid meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Ini diantara biografi singkat sahabat Abu Sa'id Al Khudri dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Sahabat Anas bin Malik tadi sudah kita sebutkan beliau ini ya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu beliau adalah Ummu Sulaim wanita termahal maharnya dalam sejarah. Wanita yang paling mahal mas kawinnya dalam sejarah Islam. Bagaimana? Jadi bapaknya Anas bin Malik yang bernama Malik itu ketika Islam datang ke Madinah Anas bin Malik masuk Islam dengan ibunya. Adapun ayahnya Anas itu Malik marah kepada istrinya kamu jangan rusak agama anak saya. Ya, maksudnya kamu jangan keluarkan anak saya dari agama nenek moyang. Ya. Kemudian bapaknya Anas lari ke, ke Syam, bergabung dengan orang-orang Nasoro dan mati di atas kekafiran. Ibunya Anas pun menjadi janda. Ternyata di sana ada seorang ayah raya, ya, di kota Madinah yang jatuh cinta pada Ummu Sulaim. Dia adalah sahabat Abu Talha. Namun sayang, waktu itu Abu Talha dia seorang yang kafir. Padahal beliau adalah orang yang paling banyak kebunnya di kota Madinah. Dan yang paling strategis dan paling mahal adalah Peruha, kebun di jantung kota Madinah yang di dalamnya ada kolamnya. Datanglah Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Ibunya Nasir Malik. Kata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, "Wahai Abu Talha, orang seperti Anda tidak ada orang wanita yang menolaknya. Namun tidak halal bagi kamu menikah dengan saya. Saya muslimah dan Anda kafir." Lihat, seorang wanita muslimah tidak sido dengan harta. Di saat ada orang kafir melamarnya. Lalu bagaimana dengan seorang yang dikatakan cendekian muslim ternyata menikahkan putrinya dengan laki-laki Yahudi Rusia. Ada di Indonesia ini. Sudah mati orangnya. Ya, dijuduki cendekian muslim menikahkan putrinya dengan laki-laki dari Yahudi Rusia. Orang awam pun dari muslimin gak akan tega menikahkan putrinya dengan orang apa? Yahudi. Namun ini dikatakan cendekian muslim tapi tega-teganya menikahkan putrinya dengan dengan apa? lelaki Yahudi dari Rusia. Anas bin Malik, e, ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim mengatakan, "Kalau kamu ingin menikah dengan saya, saya gak minta apapun dari mahar. Cukup dengan kamu masuk Islam itu sudah mahar kamu untuk saya." Bayangkan masuk Islamlah Abu Talha ya. dan bagus keislamannya dan sejak itu ya terkenal bahwa wanita yang paling mahal maharnya adalah Ummu Sulaim itu apa? bukan dengan harta ya bukan dengan kebun tapi orang yang akan menikahinya cukup dengan masuk Islam itulah maharnya Tidak minta apapun Ya. Kemudian menikahlah dengan ya Muslim dan kisahnya panjang tentang punya anak Abu Umair dan sebagainya. Ya, kisahnya panjang yang jelas ini sedikit tentang bapaknya Anas dan ibunya Anas. Bapaknya mati di atas kekafiran. Ibunya Anas ya seorang wanita sahabiyah yang mulia yang dekat dengan rasul ya istri dari Abu Talha ya seorang sahabat yang kaya raya dan Musulaim tergolong wanita Ansor yang sangat pemberani. Sampai-sampai Aisyah radhiallahu anha mengatakan, sebaik-baik wanita-wanita Ansor. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari menimba ilmu agama. Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan. Muslim ini ibunya Anas bin Malik. Mengajukan pertanyaan kepada Rasul yang kalau itu laki-laki saja mungkin malu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi berhubungan?" Kata Nabi Na'am idza ra'atil ma' ya harus mandi kalau keluar air maninya. Barakallahu fikum ini sekelumit tentang orang tua Anas bin Malik. Semoga Allah SWT meridhoi seluruh sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Yang tersisa dari tujuh sahabat yang paling banyak melihatkan hadis dari Nabi alaihi salatu salam Masih tersisa di sana ada sahabat Ibnu Umar,